bagaimana tuntunan Islam yang sebenarnya secara umum. Karena itu sekali lagi kami harapkan uh, antuna sekalian betul-betul memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk mendapatkan faidah-faidah yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim hafizallahu taala dan bisa dengan manfaat tersebut untuk kemudian dijadikan bekal di dalam kita menjalani kehidupan khususnya antuna sekalian sebagai kaum wanita baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai istri sebagai ibu rumah tangga dan seterusnya dari tugas-tugas mulia yang ada pada kaum wanita itu sendiri. insya Allah kajian kita mulai dan uh, sampai jam 11 kurang lebih jam 11 Nanti ada soal jawab. Silahkan ada pertanyaan nanti ditulis di e, kertas. Nanti disampaikan ke, kepada kami. InsyaAllah sebatas waktu dan kemampuan yang Allah berikan kepada Ustadz akan diberikan jawabannya.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 <clears throat> Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufiknya kepada kita untuk mengenal mengenal jalan Islam kemudian mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan puncak nikmat sebesar-besar anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan memahami dan mengamalkan petunjuknya. Memberikan sebab-sebab kebaikan bagi hidup kita di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti dengan kita dimudahkan untuk belajar agama yang disitulah sumber kemuliaan kita walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin sungguh kemuliaan itu adalah miliknya Allah milik rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman <clears throat> maka kemuliaan segala kebaikan ada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala syariat Islam Allah turunkan adalah untuk memudahkan bagi hamba mencari sebab-sebab rahmat dan keberkahan bagi hidup mereka. Makanya orang yang semakin dekat dengan petunjuk Allah berarti dia memudahkan sempurnanya sebab-sebab mendapatkan rahmat dan karunia Allah bagi dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Juga dalam firmannya Allah berfirman, dalam ayat lain Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. <coughs> Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan rahmatnya yang sempurna tercurahkan kepada hamba-hamba yang beriman kepadanya melalui syariat yang digariskannya kepada manusia baik itu laki-laki maupun perempuan sehingga orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah yang mengisi hidupnya dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah mereka inilah yang benar-benar akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Apa yang Allah janjikan untuk orang yang seperti ini? Allah berfirman, sungguh-sungguh kami akan berikan untuk mereka hayatan toyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang hakiki di dunia. Balasan untuk di dunia wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian di akhirat nanti kami akan berikan balasan pahala untuk mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi di sini akhwat dan ummahat sekalian, kemauan belajar mengkaji agama Allah, mempelajari sunnah itu berarti kemauan untuk memperbaiki hidup, menjadikan hidup lebih bernilai, menjadikan hidup lebih indah. Karena alam semesta beserta isinya adalah milik Allah dan Dia yang menciptakan. Maka otomatis Dia yang paling tahu dan maha mengetahui tentang bagaimana cara membahagiakan makhluknya yang diciptakannya tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan, Dia yang Maha mengetahui? Lahir batin kita Dia yang ciptakan. Bagaimana mungkin orang mencari kebahagiaan selain dari petunjuk zat yang menciptakannya? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan manusia? Dia yang Maha mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Wahwal latiful khabir dan dia maha lembut, maha halus, lagi maha terperinci pengetahuannya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di antara buah termanis yang kita dapatkan setelah kita mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah, <clears throat> kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rahmat, yang sempurna. Kebaikan-kebaikan yang luas. Bayangkan untuk nama-nama yang berhubungan dengan rahmat dan kebaikannya itu sangat banyak. Sudah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada lagi Al-Muhsin, Maha berbuat kebaikan, ada lagi Al-Mannan, Maha pemberi karunia, <clears throat> Al-Wahhab, Maha pemberi anugerah, Al-Bar, al tayyib Nama-nama yang menunjukkan kebaikan. Belum lagi yang menunjukkan <clears throat> pengampunan. Ada Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab. Ini semua bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada nama-namanya yang maha indah. Nah, orang yang memahami ini <clears throat> mestinya dia akan yakin, <clears throat> hatinya akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melimpahkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya. Kalau mereka mau untuk mencari sebab-sebab rahmat tersebut. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kata Barobukum ala nafsihir rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan, menetapkan bagi dirinya sifat rahmat Allah bisa dan maha kuasa seandainya dia ingin menyiksa semua makhluknya, mampu, mampu, mampu, membinasakan semua tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi Allah menetapkan bahwa rahmatnya itulah yang ditetapkan pada dirinya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalq kataba kitabatan wa huwa kataba kitaban wa huwa indahu fawqal arsh inna rahmati sabaqat ghadabi Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya menciptakan semua makhluk Allah menuliskan sebuah ketentuan di sisinya di atas arsnya sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku Dalam riwayat lain, taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah menetapkan rahmatnya itu mendahului kemurkaannya. Artinya, sebab-sebab untuk meraih limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak, lebih luas, dan lebih bermacam-macam. Adapun sebab-sebab kemurkaannya, itu sempit dan hanya diberikan kepada orang-orang yang memang pantas mendapatkannya. Makanya, dalam Islam kita kenal tidak ada seorang hamba itu yang akan mendapatkan azab Allah pada hari kiamat kalau dia tidak berhak mendapatkannya. Tapi kalau mendapatkan rahmat Allah, makhluk itu bisa mendapatkan yang lebih dari apa yang diperbuatnya. Kalau adab tidak mungkin. Kita pernah dengar hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Tentang keadaan sorga yang sangat luas dan neraka yang sangat luas. Ketika pada hari kiamat telah masuk semua penghuninya ternyata masih ada tempat yang kosong di sorga. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi sorga? Maka Allah menciptakan makhluk-makhluk yang dijadikannya untuk menempati sorga tersebut. Makhluk diciptakan untuk menempati sorga. Bayangkan yang penuh dengan kenikmatan. Tapi tidak demikian untuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid." Senantiasa neraka jahanam itu penghuninya dilemparkan kepadanya. Naudzubillah min dalik. Tapi neraka terus mengatakan, "Apakah masih ada tambahan?" Karena luas. Dilemparkan lagi masih ada yang kosong. Hatta yadau rabbul izzati fiha qadamahu wa fi riwayatin 'alaiha rijlahu hatta taqul qad qad sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atasnya kodamnya kakinya yang maha mulia yang maha sempurna telapak kakinya yang maha mulia yang maha sempurna kemudian neraka pun mengatakan cukup cukup untuk memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk yang memang tidak pantas untuk mendapatkan adab tersebut. Tapi untuk masuk ke dalam sorga yang masih kosong, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk bisa merasakan kenikmatannya, memenuhi neraka yang apa surga yang masih tersisa. Nah, kalau makhluk saja yang tidak berbuat apa-apa bisa mendapatkan nikmat demikian, maka tidak mungkin orang yang beriman kalau dia sungguh-sungguh mencari sebab-sebab rahmat Allah kemudian Allah halangi dari rahmatnya. Makanya kita harus yakin dan optimis dalam kebaikan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin meraih keutamaan, kemuliaan di sisi Allah, bersungguh-sungguh untuk meminta sorganya, mohon ampun dari pengampunan kita, selalu bersandar mencari sebab-sebab rahmatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mempersempit rahmatnya yang luas, yang bahkan disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang, lebih luas rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya yang masih bayi. Inilah gambaran tentang Rob kita yang maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya. Nah oleh karena itu, ayat wal akhwat wal ummahat, kita sebagai orang-orang yang alhamdulillah diberikan demikian banyak nikmat <clears throat> dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita hitung macam dan jenisnya saja tidak kita mampu apalagi satuan-satuannya. Harusnya kita bersyukur. Wallahi sungguh-sungguh kita bersyukur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qama minal laili fa shalla hatta tatafattarat qadamahu. Melaksanakan salat di malam hari saking saking ber, lama berdirinya sampai-sampai bengkak kedua kaki beliau. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza?" Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahalla akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak mau menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Banyaknya nikmat mengharuskan kita banyak bersyukur. Rasulullah SAW mengungkapkan dalam hadis ini, ketika Aisyah mengatakan engkau diampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang, itu nikmat dari siapa? Dari Allah. Harusnya bersyukur. Rasulullah SAW dipilih sebagai nabi, dimuliakan dengan berbagai kemuliaan. Maka wajar kalau beliau banyak mengungkapkan syukur dengan semakin rajin beribadah kepada Allah. Sekarang, kita bisa mengenal Islam mengenal sunnah, dekat dengan majelis ilmu. Sebagian besar kita juga alhamdulillah dimudahkan untuk berkeluarga dengan suami-suami dan istri-istri yang memudahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagian di antara kita ada yang berkesempatan menghafal Al-Quran. Itu nikmat dari siapa? Apakah mungkin kalau seandainya kekuatan diri kita sendiri kita mampu lakukan semua itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena nafsu manusia ammarotun bisu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah nikmat ini kalau kita renungkan terlalu banyak. Jangankan untuk bisa menghitung satuannya macam dan jenisnya saja tidak mampu. Harusnya kita terus memuji Allah, kita terus bersyukur kalau kita mau renungkan kita tidak akan henti-hentinya beribadah dan memuji Allah. Dan subhanallah waktu kita bersyukur pun itu adalah karena nikmat Adalah karena nikmat Allah. Jadi bayangkan manusia kalau dia merenungkan bertanya dengan jujur kepada hatinya, maka setiap saat dia berbolak-balik dalam nikmat Allah. Kita bisa bersyukur memuji Allah sebagai ungkapan syukur atas nikmatnya itu juga dengan nikmat yang baru karena bisa bersyukur merupakan taufik dari Allah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam sebuah pernyataan beliau pernah mengungkapkan seperti ini. Alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu 'alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba bisa menunaikan syukur atas satu limpahan nikmatnya, satu limpahan nikmatnya dari nikmat-nikmatnya yang banyak kecuali dengan nikmat yang baru yang mengharuskan hamba itu bersyukur lagi setelah lagi setelah lagi setelah lagi setelah ini orang yang bersyukur saja masih harus bersyukur lagi nah kira-kira bagaimana keadaannya orang yang tidak pernah bersyukur yang hidupnya hanya diisi dengan keluhan yang justru dia lebih banyak mengingkari agama lebih banyak memprotes hukum-hukum Allah Padahal dia adalah seorang hamba yang lemah. Yang seandainya dia pun tidak mau menerima agama Allah, maka Islam tidak Islam akan rugi. akan rugi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berkurang kemuliaannya. Coba kita renungkan diri kita. Kita terlahir sebagai seorang muslim, mayoritas kita. Waktu kita masih dalam rahim ibu-ibu kita masing-masing, apakah waktu itu kita punya jasa atau hak memilih untuk keluar sebagai bayi yang lahir dari kandungan seorang ibu muslim atau itu adalah murni pilihan Allah, murni pilihan Allah. Kalau Allah menghendaki bisa saja salah seorang dari kita waktu di rahim dia lahir dari seorang ibu yang kafir yang mungkin saat ini dia belum mengenal Islam. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang bisa menghalangi itu adalah murni pilihan Allah. Kita juga tidak punya jasa yang besar sehingga harus mendapatkan kebaikan yang luar biasa besarnya ini. Ini murni adalah karunia Allah. Pilihan Allah berarti kita diberikan kasih sayang untuk bisa terlahir sebagai seorang muslim. Banyak kita saksikan orang-orang yang tidak mengenal Islam, masih di atas keyakinan agama yang kafir. Kalau mereka mati naudzubillah min dalik, ya mati akan masuk ke dalam neraka yang kekal abadi selama-lamanya. <clears throat> Baik, kita melangkah ke nikmat berikutnya, nikmat mengenal sunnah. Kalau kita mau jujur dengan diri-diri kita sendiri, bagaimana masa lalu kita sebelum kita mengenal sunnah? Apakah kita selalu membela Islam, banyak berbuat kebaikan? Saya rasa kita akan berkata dengan jujur bahwa kita dulunya biasa-biasa saja atau mungkin terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan atau benci bahkan terhadap Islam. Nauzubillah min dzalik. <clears throat> Kalau kita mau jujur, mungkin ada tetangga kita, saudara kita atau orang yang kita kenal dulu lebih semangat dalam berislam dalam tanda kutip Islam yang umum dibandingkan kita sebelum mengenal sunnah dulunya. Tapi subhanallah kenapa Allah memilih kita, mereka tidak dipilih. Kenapa? Apakah karena kita punya jasa terhadap Islam? Tidak. Dulunya kita bahkan melecehkan Islam mungkin. Sholatnya pun kalau kita laksanakan, mari syukur-syukur kalau kita laksanakan. Belum masalah-masalah Islam yang lainnya. <clears throat> Sering kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan Allah murka. Tapi karena rahmatnya yang mendahului kemurkaannya, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita Padang, padahal bandingkan dengan orang-orang yang hidup di sekitar kita, banyak yang belum mengenal indahnya sunnah. Banyak yang masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik. <clears throat> ya mungkin di antara kita banyak yang dari Jawa, sebagaimana saya dengar. Saksikan tempat asal kita. Ritual-ritual keagamaan yang paling banyak di sana apa? persembahan kepada Nyiroro Kidul, sesajen, penyembelihan untuk selain Allah, perdukunan, santet dan sebagainya banyak. Subhanallah. Dulunya sebelum kita mengenal sunnah kita pun dekat dengan kebiasaan tersebut. Bahkan ada yang sudah melakukannya. Bayangkan kira-kira kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita untuk mengenal sunnah, kemudian ada yang meninggal di atas keyakinan kufur dan syirik tersebut, apa nasibnya kira-kira di akhirat nanti? Bukankah ini nikmat yang besar? Yang tidak bisa dibayangkan bagaimana besarnya karunia tersebut untuk kebaikan hidup kita dunia akhirat. Maka oleh karena itu, memang ya tipu daya syaitan, hawa nafsu, yang kebanyakan menguasai manusia termasuk diri-diri kita sehingga kita kurang menghargai kurang memberikan nilai besar atas limpahan nikmat ini sehingga masih ada di antara kita yang ketika dipanggil untuk beragama dengan benar dia masih ragu-ragu maka bahkan ada yang tidak segan-segan untuk menolak dan menentang La haula wala quwata illa billah. Apakah Anda tidak sadar sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk memasukkan hidayah ke dalam hati Anda, Dia juga Maha Dia Kuasa juga untuk maha mencabut kuasa, hidayah, tersebut. hidayah tersebut. Siapa yang bisa menghalanginya? Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, <clears throat> penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu <clears throat> untuk memberikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hidupmu wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya <clears throat> dan hanya kepada dialah kalian semua akan dikembalikan. Ayat ini ada tawaran, jaminan kemuliaan dan ancaman di akhirnya. Bagaimana itu? Di awal ayat ini Allah menawarkan kepada kita semua orang-orang yang beriman yang diberi kesempatan untuk mencicipi manisnya hidayah Islam dan sunnah. Diajak, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya karena petunjuk Allah itu mengajakmu untuk yuhyikum memberikan kebaikan hidup bagimu menyempurnaikan nilai yang indah dalam kehidupanmu. Setelah itu di akhirnya ada ancaman. Ini seperti keterangan Ilmi Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ketahuilah Allah Maha Kuasa untuk membatasi manusia dari hatinya, hatinya, hatinya. Yaitu apa? Ketika ada tawaran seperti ini untuk kebaikan, kalau ada kemudian yang enggan untuk memenuhi tawaran tersebut, enggan menyambut hidayah Allah, diberitahu tentang keindahan Islam dan dia sudah yakin Islam itu indah, tapi dia masih menolak, masih mempertimbangkan perasaannya, mendahulukan akalnya yang sempit, kurang mensyukuri nikmatnya, maka Allah mengatakan dalam ayat ini yang maknanya jangan kamu merasa aman akibat dari penolakanmu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi hidayah dari hatimu setelah itu dan tidak ada yang mampu untuk menghalangi Allah jika Allah menghendaki hal tersebut. Jadi hidayah itu milik Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya sebagaimana dia mampu untuk mencabut kepada siapa yang dikehendakinya. sebagaimana yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita untuk mendapatkan hidayahnya yang agung ini, maka hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita mencari sebab-sebab untuk menyempurnakannya dan menjaga keistiqomahan diri kita di atas hidayah tersebut tidak malah dengan melakukan sebab-sebab yang menjadi sebab kemurkaan Allah kemudian dicabutnya hidayah tersebut dari orang tersebut naudzubillah min dalik inilah akibat dari <clears throat> atau perkara yang dikhawatirkan terjadi pada orang-orang yang masih menolak ketentuan Allah dengan akalnya atau perasaannya orang-orang yang ketika dihadapkan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam padahal dia yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, maha indah yang berarti syariatnya itu mesti mendatangkan keindahan innallaha jamilun yuhibbul jamal Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia mencintai keindahan agama ini dicintai oleh Allah maka mesti isinya adalah keindahan sehingga orang yang mengisi hidupnya dengan agama mesti indah hidupnya. Tapi ada sebagian orang-orang yang menganggap seolah-olah dirinya lebih tahu tentang kebaikan. Sehingga ketika datang ketentuan agama Allah dia masih ragu-ragu untuk mengamalkannya. Dia masih menganggap bahwasanya kebiasaannya yang lalu itulah yang indah. Sebagai contoh yang nyata saja, di kalangan kaum perempuan. Tentang pensyariatan hijab. Salah satu kemuliaan perempuan, kaum wanita, muslimah, orang-orang yang beriman, yang banyak tidak disadari oleh mereka. Oleh mereka. Oleh mereka. mereka. mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hijab, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan hikmahnya yang sangat yang agung, agung, agung, agung, agung, yang harusnya ini menjadi kebanggaan bagi wanita-wanita mukminah karena mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, kulli azwajika" wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min bihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita dari orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka untuk menutupi auratnya Karena yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu atau disakiti. Subhanallah dengan hijab ternyata Allah ingin menjaga, menyempurnakan penjagaannya bagi hamba-hamba yang beriman. Wanita yang beriman. Sehingga memakai hijab yang syar'i dengan sempurna berarti menyempurnakan penjagaan diri, dari Allah Subhanahu wa taala pada diri perempuan tersebut. Tentu penjagaan di sini penjagaan dalam urusan dunia apalagi urusan agama. Dzalika adna ay orofna. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal. Apanya yang dikenal? Kesuciannya, kehormatannya, kebaikannya. Sehingga dengan memakai hijab dia akan berwibawa di mata kaum laki-laki sehingga mereka tidak akan mengganggunya. Sampai pun laki-laki yang mungkin ada penyakit syahwat dalam hatinya akan mikir-mikir dan tidak berani mendekati perempuan tersebut. Karena yang menjaganya siapa? Allah yang menjaganya. Itulah artinya dia dikenal. Yu'rafna. Nah, yu'rafna. Yu'rafna. Fala yu'zain. Maka kemudian dia tidak diganggu dan disakiti. Ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjamin penjagaannya. Dengan penjagaannya. Apakah ada yang bisa untuk mengganggu orang yang seperti ini keadaannya? Tentu tidak bisa. Makanya ketika seorang perempuan dimuliakan dengan kemuliaan ini, tapi kemudian dia masih lebih mengikuti ucapan dari musuh-musuh Islam atau terpengaruh dengan pemikiran orang-orang awam, kita merasa aneh. Jaminan dari Allah yang jelas-jelas mengajak kepada kemuliaan, penjagaan yang sempurna darinya, tapi ditolaknya langsung atau tidak langsung kemudian dia mengutamakan pertimbangan orang-orang awam di sekitarnya bahkan ucapan dari orang-orang yang tidak mengenal agama naudzubillah min Ini keanehan. Sekarang kita bertanya, orang yang seperti ini ingin dimuliakan oleh Allah, tapi dia sendiri tidak mau kemuliaan. Nah, bagaimana dia akan dapat kemuliaan? Kemuliaan dalam agama itu kita dapatkan sesuai dengan usaha kita, kemauan kita, kesungguhan kita mengusahakannya. Makanya Allah tidak memberikan semua anugerahnya kepada semua orang. Kenapa? Tidak semua orang pantas mendapatkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yahtassu birahmatihi Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Karena tidak semua orang mau mendapatkan rahmat Allah. Dan disinilah akibat dari kurang pahamnya kita terhadap kemuliaan yang ditawarkan oleh Islam, timbul berbagai masalah dalam diri kita, sulitnya kita untuk menjalankan perintah Allah, karena kita sendiri yang melakukan sebab-sebab yang menjauhkan hidayah Allah dari diri kita. Coba, tipu daya syaitan. Kenapa banyak menguasai manusia? Padahal Allah sendiri yang menyatakan syaitan itu tipu dayanya lemah dalam Al-Quran. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Loh kalau lemah kenapa banyak orang yang terpengaruh? Jawabannya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi manusia dengan perbuatannya menjadikan syaitan itu kuat sebagai permisalan ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Walayaj'alallahu yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Coba dipahami ini akhwat dan ummahat ya. Contoh ini agar kita bisa pahami untuk kebaikan diri kita. Wala lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai dan menundukkan orang-orang yang beriman. Ini janji dari siapa? Dari Allah. Janji Allah itu mesti benar atau mesti bisa salah? Jawabannya mesti benar. Allah tidak mungkin menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk bisa menguasai dan menundukkan orang-orang yang beriman. Kalau kita sampaikan ini kepada orang awam banyak yang protes. Tidak mungkin. Sekarang buktinya kaum mukminin banyak yang kaum muslimin banyak yang dikuasai oleh orang-orang kafir, bahkan dihinakan dan ditindas. Terus ayat ini bagaimana? Apakah salah ayat ini? Jawabannya tidak salah. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman, tapi orang-orang muslim sendiri yang membukakan jalan untuk orang-orang kafir menguasai mereka. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan sebab-sebab yang menjauhkan pertolongan Allah. Melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah sehingga jalan yang tadinya ditutup dibuka oleh mereka sendiri. Sama dengan penjelasan tentang ayat tadi. Ini penjelasan Ibnu Qayyim tentang makna ayat ini dalam kitab Igotatul Lafan. Sama dengan makna ayat tadi. Syaitan itu tipu dayanya lemah. Tapi karena manusia terbiasa untuk mendahulukan hawa nafsunya, hawa nafsu itu berupa akal yang diagungkan, perasaan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai syar'i, akhirnya syaitan pun dapat senjata untuk memperkuat dirinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengumpamakan begini, ahwat dan ummahat. Orang yang terbiasa memperturutkan hawa nafsunya padahal jelas-jelas agama memerintahkan kita untuk selalu berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Perumpamaannya seperti ini. Orang yang tinggal di rumah. Orang yang tinggal di rumah. Di luar suasana tidak aman, banyak musuh. Yang mencari-cari kesempatan untuk menyerang orang tersebut. Harusnya orang yang berakal kan rumahnya ditutup, dikunci rapat-rapat, pokoknya sekuat mungkin dijaga rumahnya. Tapi orang yang tidak berakal dan bodoh ini apa yang dilakukannya? Rumahnya dibuka selebar-lebarnya. Musuh dipanggil untuk masuk ke dalam rumahnya. Lebih daripada itu bahkan dia menyiapkan senjata, mengasah pedang, mempersilahkan kepada musuh tersebut untuk membunuh dirinya. Kira-kira orang seperti ini orang gila atau waras? Orang gila, nak. Demi Allah ini adalah orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini perumpamaan orang yang telah ditawarkan baginya penjagaan dari Allah, tapi dia malah menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu yang merupakan tunggangan syaitan untuk mencelakakan dirinya. Kira-kira ada yang lebih bodoh daripada orang seperti ini? Tidak ada yang lebih bodoh daripada orang seperti ini. Na'udzubillahimindari. Makanya kita sebagai orang yang dimuliakan dengan kemuliaan Islam, harusnya berpikir. Harusnya berpikir. Harusnya merasa sayang dengan hidayah Allah. Kalau ada keinginan-keinginan yang menyimpang dari hidayah Allah, kita harus menuduh bahwa itu adalah hawa nafsu yang ingin digunakan oleh syaitan merusak kita. Sebagaimana <clears throat> dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah hijab tadi, saya, saya pernah menyampaikan beberapa kajian di Roja TV atau TV, eh, Radio Roja tentang masalah tabarruj. Bahkan saya juga pernah menulis tentang masalah ini. Waktu saya menyampaikan masalah tabarruj karena ini berhubungan dengan hijab. <clears throat> di antara syarat penting dari hijab syar'i bagi kaum perempuan adalah Allah yakuna zinatan fi nafsihi. Yani fi nafsil hijab Hendaknya pakaian itu bukan merupakan perhiasan pada zatnya. Kaum perempuan diperintahkan untuk menutupi perhiasannya. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Perhiasan bagi perempuan itu ada dua macam. Ada yang zinatun asliyah, ada zinatun muktasabah. Perhiasan asal. Maksudnya bagian tubuh mereka yang menjadi fitnah. Kalau terlihat bagi orang-orang yang bukan mahramnya. Ini harus ditutup dengan sempurna. Yang kedua perhiasan tambahan dari luar. Ya ini perhiasan seperti emas yang berupa kalung, gelang, cincin dan seterusnya. Yang ketika dipakai di tubuhnya ini ini jelas akan menjadi fitnah kalau terlihat bagi orang-orang yang bukan mahramnya. <clears throat> Nah, ketika saya menjelaskan masalah ini, maka timbul beberapa suara protes karena kebodohan. Ya, saya menjelaskan bahwasanya konsekuensi pakaian perempuan yang sesuai dengan syari, pakaian tersebut tidak mengandung perhiasan, berarti warnanya tidak boleh mencolok. Berarti tidak ada hiasan renda-renda atau motif-motif bordir-bordir kepadanya. Ada yang bertanya, apa masalahnya cuma dikasih bordir? Saya tanya kembali, tujuannya pakai bordir untuk apa? Mesti jawabannya, eh supaya kelihatan lebih enak. Supaya kelihatan lebih keren. Ya sudah, dia sendiri sudah mengatakan ini tujuannya untuk menampakkan perhiasan. Sedangkan tujuannya pakaian yang syar'i adalah untuk menutupi perhiasan tersebut. Makanya ketika dilarang tabaruj, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Janganlah kalian wahai perempuan melakukan berdandan dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Tabarruj itu dari bahasa diambil dari kata-kata al-barju atau al-burju yang berarti sesuatu yang nampak, terlihat. Makanya bintang itu dinamakan al-burj atau dalam bahasa Arab biasanya menara yang tinggi, gedung yang tinggi, gedung pencakar langit dinamakan Al-Burj. Kenapa? Karena dia nampak. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwasanya tabaruj itu secara kesimpulannya kembali kepada dua makna. Yang pertama sering keluar rumah tanpa alasan yang syar'i. Karena berarti dia sering menampakkan dirinya yang itu berpotensi untuk menimbulkan fitnah. Makanya kaum perempuan itu dimuliakan oleh Allah dari sisi yang disangka oleh perempuan-perempuan yang bodoh bahwa itu mengekang kebebasannya. Apa segi kemuliaannya? Dia untuk bisa meraih kedekatan kepada Allah tidak perlu payah-payah kayak laki-laki harus bekerja membanting tulang dia cukup berada dalam rumahnya maka itu adalah sumber kemuliaan bagi dirinya. Coba lihat makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al maratu' auratun idza kharajat istashrafaha syaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha Seorang perempuan itu adalah aurat Maka kalau dia keluar rumah Shelton akan mengintainya Menjadikannya sebagai sebab fitnah dan akrobu keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya, rumahnya, di dalam rumahnya, di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya. Jadi seorang perempuan itu menetap di rumah ibadah. Di rumahnya dia tidak berbuat apa-apa, dia sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia melakukan kegiatan yang bermanfaat, mendidik anaknya dengan baik, memasak untuk memberikan pelayanan yang baik kepada keluarganya, belajar menghafal Al-Quran dan yang lainnya. Ini pahala di atas pahala. Tidak berbuat apa-apa, dia berada di rumahnya merupakan ibadah. Laki-laki belum tentu dapat demikian kalau dia menetap di rumahnya. Jadi zatnya dia berada di rumah adalah ibadah. Taruhlah misalnya ada seorang ibu, di rumahnya kerjanya cuma tidur saja. Pagi sampai malam tidur. Cuma bangun sholat saja. Misalnya, ini tidak melepaskan pahala bagi dirinya. Seandainya dia tidak menjadi terlalaikan kewajiban. Jadi keberadaannya sudah merupakan ibadah. Bayangkan disebutkan dalam hadis ini, sedekat-dekatnya dia dengan Allah. Berarti keutamaannya besar ketika dia berada di rumahnya. Lihat, keutamaan besar. Sementara orang-orang yang jahil dan bodoh justru mengatakan ini adalah penghinaan bagi kaum perempuan. Ini kebodohan. Perempuan diciptakan oleh Allah dan ditempatkan diberikan kemuliaan yang sesuai dengan kodrat dan kondisi mereka. Karena Allah yang maha mengetahui menciptakan dua jenis yang berbeda laki-laki dan perempuan, masing-masing ada tempat tugas, yang di situ kemuliaannya. Di situ kemuliaannya. Mungkin ada yang mengatakan tapi kita bosan melihat rumah yang sekian meter kali sekian. Kita bosan melihat itu-itu saja. Jawabannya, itu semua karena hawa nafsu. Kalau kita benar-benar berdoa kepada Allah, maka sesuatu yang tadinya dikatakan cuma 7 kali 6 meter itu akan menjadi sebab kita merasakan ketenangan wallahi. Dibandingkan orang yang keluar rumah kemudian menyaksikan apa-apa yang terdapat di luar, rumahnya. Itu hawa nafsu semuanya. Bagaimana mungkin ketika Allah menyebutkan perintah bagi wanita untuk menetap dalam rumah. Kata Syekh bin Bas rahimahullah taala, perintah itu disebutkan dengan lafaz yang indah, waqarna fi buyutikunna hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Beliau mengatakan ini asalnya dari koror, diambil dari kata-kata koror yang secara bahasa artinya koror itu adalah tenang, diam, damai. Kenapa diperintahkan menetap di rumah dengan bahasa ini? Ini mengisyaratkan apa? Kedamaian, ketenangan dan kebaikan bagi hati wanita adalah ketika dia berada di rumah. Maka pasti kalau dia sering keluar rumah, keluar rumah, keluar rumah jiwa dan hatinya akan guncang, guncang, guncang perasaannya akan selalu kacau, galau dan tidak akan ada kebaikan, kedamaian dalam hatinya. Makanya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika Allah mensyariatkan itu dengan ilmunya yang sempurna. Itu makna yang pertama daripada tabarruj. Yang kedua maknanya adalah yang pertama tadi sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i. Sehingga kata para ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyah wa khurujuha minhu rukhsatun tuqaddaru biqadariha menetapnya seorang wanita di rumah itu adalah hukum asal yang ditekankan, ditekankan dalam agama agama agama adapun dia boleh keluar rumah itu merupakan keringanan yang hendaknya dibatasi kadarnya sesuai dengan kebutuhan saja. Ini sehubungan dengan makna tabaruj yang pertama. Yang kedua, makna tabaruj yang kedua adalah yaitu keluar rumah dengan menampakkan perhiasan yang tidak pantas untuk ditampakkan selain di hadapan mahramnya. Ia termasuk makna dalam hal ini seperti pakaian yang tidak syar'i yang ketat yang menampakkan aurat atau menutupi aurat tapi pakaian tersebut merupakan perhiasan indah dipandang atau dengan motif-motif atau bordir-bordir yang menarik yang perhatian. Menarik, perhatian. Menarik, perhatian. Ini bertentangan dengan makna daripada uh, apa ini pakaian yang syar'i bagi seorang wanita yang ini dalam tulisan saya tadi saya nukilkan keterangan dari para ulama yang terdahulu sampai sekarang yang mengingkari kaum perempuan yang memakai pakaian-pakaian yang modelnya seperti seperti itu. Nah, ketika disampaikan masalah ini sebagian dari para akhwat semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing mereka dan kita semua dalam kebaikan. <clears throat> Mereka memprotes. Ustadz, apakah berarti kita harus memakai pakaian yang kumal yang bau, yang tidak ada hiasannya sama sekali. Kita jawab, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Anda boleh memakai pakaian yang berisi perhiasan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pakai emas dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kalau kuat diangkat. Tapi di hadapan orang yang halal melihatnya. Kan kita katakan waktu keluar rumah di hadapan laki-laki yang tidak berhak melihatnya. Artinya, pakaian-pakaian yang indah tadi boleh dipakai tapi ditutup di luar dengan pakaian yang tidak ada perhiasannya. Setelah itu kalau sudah ketemu sama-sama ahwat buka pakaian luar tadi, nampakkan tidak ada masalah. Ketika dia keluar rumah. Jadi tidak mesti pakaian yang sudah kita beli kita buang tidak, kita pakai pada tempatnya di rumah kita atau di hadapan akhwat-akhwat yang lain yang mereka boleh melihatnya, tidak mengapa. Ataupun ada yang mengatakan, kalau begitu Ustadz nanti kita akan sulit mendekati orang. Kita katakan Alhamdulillah agama Islam yang mensyariatkan adalah zat yang menciptakan dan mampu menundukkan hati manusia. Kalau kita berpegang dengan syariatnya, maka dia yang maha kuasa untuk membolak-balikan hati manusia. Orang awam akan berkomentar kenapa pakaiannya seperti itu. Tetapi kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan ini justru untuk menyempurnakan rahmatnya bagi kaum wanita yang beriman dengan dijaga dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang, yang sempurna. Maka ini sebagai contoh ayat ayatuhal akhwat wal ummahat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna kepada kaum perempuan meskipun banyak orang-orang yang jahil yang tidak yang tidak memahaminya. Ya, mungkin kita beristirahat sekitar 10 menit, mungkin ada yang mau berwudu atau ke kamar kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin.